Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'd. Kemudian yang berikutnya adalah alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Yaitu fi'il yang pertama sebagai fi'il syarat, adapun fi'il yang kedua sebagai jawab syarat dan balasannya. Adapun alat-alat yang menjazmkan dua fi'il diantaranya adalah yang pertama in Jikalau. Contohnya, In tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, engkau akan berhasil. Perhatikan pada kata tajtahid dan tanjah. Keduanya adalah fi'an mudhari. Majzum karena in masuk padanya. Tanda jazmnya adalah sukun. Fail yang pertama tajtahid sebagai fail syarat tanjah, VL yang kedua, sebagai jawab syarat dan balasannya. Kemudian yang kedua, idma. Apabila. Contohnya, idma tata'allam tatakoddam. Apabila engkau belajar, engkau akan maju. Syahidnya, tata'allam dan tatakoddam. Keduanya fi'al mudhari' majuzum tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian yang ketiga ma apa saja. Contohnya, mataf'al sharon tandam. Apa saja yang engkau lakukan dari keburukan, engkau akan menyesal. Syahidnya adalah taf'al dan tandam. Keduanya fi'il mudhari' majzum karena ma masuk padanya. Tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian yang keempat man. Siapa saja. Contohnya Man ya'mal su'an yujza Siapa saja yang melakukan kejelekan, dibalas kejelekan pula. Syahidnya adalah ya'mal dan yujza. Keduanya fi'al mudhari' majzum karena man masuk padanya. Ya'mal majzum tanda jazmnya sukun. Yujza majzum tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf akhir yaitu huruf ilah berupa alif. Yang kelima, mahma. Apa saja. Contohnya, mahma tubdin tulhirhul ayyam. Apa saja yang engkau sembunyikan, suatu hari akan nampak. Syahidnya adalah tubutin dan tudhir. Keduanya fi'al mudorek, majizum, tanda jazimnya adalah sukun. Yang keenam, mata kapan saja. Contohnya, mata tadhab adhab. Kapan saja engkau pergi, aku pergi. Syahidnya tadhab dan adhab, keduanya majazum, tanda jazumnya sukun. Yang ketujuh, ayana. Apabila. Contohnya, ayana tahsun sari rotuka, tuhmat si rotuka. Apabila niatmu bagus, perilakumu dipuji. Syahidnya adalah tahsun dan tuhmat. Keduanya fi'al mudhari' majzum karena ayyana masuk padanya. Tanda jazmnya sukun. Yang kedelapan, aina. Di mana saja atau kemana saja. Contohnya, aina tadhabil ummu tadhab maryamu ma'aha. Kemana saja Ibu pergi, Maryam pergi bersamanya. Syahidnya adalah tadhab. Keduanya adalah majazum. tanda jazmnya adalah sukun. Adapun tadhab yang pertama dikasroh dikarenakan bertemunya dua sukun, yaitu tadhab dan al-um. Karena bertemunya dua sukun, maka dikasroh. Yang kesembilan, anna. Bagaimanapun. Contohnya, anna yadhabil abu yadhab aliyun ma'ahu. Bagaimanapun, bapak pergi, Ali pergi bersamanya. Yadhab keduanya adalah majuzum, Kata yadhab keduanya majuzum tanda jazumnya adalah sukun. Yang ke-10, dimanapun atau kapanpun. Contohnya, Hai Suma tanzula tukroma. Di mana saja keduanya singgah, keduanya dimuliakan. Syahidnya tanzula dan tukroma. Keduanya adalah majuzum. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nun. Dengan membuang huruf nun. Yang berikutnya ke sebelas, kaifama bagaimanapun. Contohnya, kaifama tu'amil sodiqoka yu'amilka. Bagaimana engkau mem memperlakukan so, uh, memperlakukan temanmu atau sahabatmu, ia akan memperlakukanmu pula. Syahidnya ada tu'amil dan yu'amil. Keduanya majazum, tanda jazumnya adalah sukun. Karena kaifama masuk pada fi'il mudhari tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ayun. Apa saja. Contohnya, ayu kita bentakro tas tafid. Apa saja kitab yang engkau baca, engkau akan memperoleh faedah atau manfaat. Demikian penjelasan tentang alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Fail yang pertama sebagai fail syarat dan fail yang kedua sebagai jawab syarat dan balasannya. Demikian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.